Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali ke dalam majlis ilmu majlisnya <clears throat> para ulama dan perlu Anda beritahukan sebetulnya pada hari ini <clears throat> Anda masih lemas gitu. Mungkin kurang tidur atau gimana. Jadi kalau Anda nanti dalam membawakan pembacaan hadis dan syarahnya kalau di sana ada kekurangan, ada kehilafan ada kekeliruan mohon koreksinya dan itu demi pertanggungjawaban ilmiah dan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kita telah membacakan hadis Abi Abdullah Jabir bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr rawahu muslim dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwatin Tabuk مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم المرض bahwasanya di sini kita ambil faedah bahwasanya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian manusia yang mereka hadal yang mereka tidak ikut berperang tidak ikut menempuh perjalanan perang dan tidak ikut hadir di medan perang tetapi mereka cuma tinggal di kota Madinah. Akan tetapi mereka mempunyai niat niat untuk berperang, niat ikut melakukan peperangan, niat hadir di dalam peperangan. Akan tetapi sakit atau uzur yang menghalangi mereka melainkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masirtum masiran wala qata'tum wadiyan tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak juga kalian menyeberang, menyeberangi suatu lembah melainkan mereka bersama kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu niat dan pahala amalannya. Mereka mendapatkan pahala niat dan pahala amalannya karena yang menghalangi mereka dari ikut berperang adalah sakit dan juga udur yang lainnya. Dan juga kita mengetahui bahwasanya di sini ulama menyebutkan terutama Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan jika dia meniatkan sesuatu kemudian tidak mampu melakukannya dan amalan tadi adalah amalan kebiasaannya maka dia akan mendapatkan pahala niat dan pahala amalannya. Adapun sebaliknya, jika dia mempunyai niat dan tidak mampu juga, akan tetapi amalan tadi bukan amalan kebiasaannya, maka kata Syekh Utsaimin, dia cuma mendapatkan pahala niatnya saja karena amalan tadi adalah bukan dari amalannya bukan kebiasaannya beramal Syekh Utsaimin berdalilkan dengan perbuatannya para pekora sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sahabat Nabi yang fukara yang fakir mereka mempunyai niat sebagaimana niatnya atau sebagaimana amalan dari orang-orang kaya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak pernah melakukan sedekah atau zakat atau infak sebagaimana perbuatannya orang kaya karena mereka tidak mempunyai harta sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat Nabi yang kaya dan juga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya maka Nabi pun menyatakan fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa maka dia dengan niatnya maka kedua orang ini diberi ganjaran yang sama. Jadi kata Syekh Utsaimin ay sawa fi ajrin niyah. Artinya dia mempunyai pahala niat, mempunyai balasan, mempunyai ganjaran yang baik dari niatnya. Ini sama seperti niatnya orang kaya. Adapun pahala amalan kata Syekh Utsaimin fa innahu la yuktabu lahu ajruhu illa in kana min adatihi ay ya'malahu. Adapun pahala amalannya maka dia tidak dicatat baginya baginya pahala amalan tadi dikarenakan amalan tadi bukan dari amalan kebiasaannya. Wallahu taala alam bisawab. Dan kita akan membacakan hadis yang kelima. Qala musannifu rahimahullah ta'ala Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf dari Abi Yazid an Abi Yazid ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas dari Abi Yazid Yazid ini Kenapa dia di sini sebutkan an Abi Yazid bukan an Abi Yazidi? Kenapa? Karena dia isim qailul ismul ladzi la yansarif ya. Isim yang tidak menerima tanwin dan juga tidak bisa dikasih harokat khafat atau jar tidak bisa dikasrah jadi membacanya yazida an abi yazida ma'an ini yazid ibn al-akhnas radhiyallahu anhum jadi ini masya Allah ya beliau ya ma'an kemudian Yazid, kemudian Al-Akhnas, ya, semuanya ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keutamaan satu keluarga bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan bagi para sahabat bisa bertemu bisa menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini yang tidak kita dapatkan dan itu memang keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dari kafatullah yu'tihi man ya jika ada seorang ataupun orang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaannya maka sudah sepantasnya kita membacakan ayat tadi dzalika fadlullah yu'tihi may yasha dzalika fadlullah yu'tihi may yasha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya sehingga terjauhkan dari sikap atau dari sifat iri, dari sifat dengki, hasad dan seterusnya. Allah taala bisawab. Wa huwa wa abuhu, ya, dia abuhu dan ayahnya wa jadduhu dan kakeknya. Siapa tadi? Kalau dia siapa dia ini? Dianya siapa? Abu Yazid ya, Al-Bustami ya Abu Yazid Ma'an ya ini dia tadi kemudian ayahnya siapa Yazid ya kemudian kakeknya siapa Al-Akhnas ya sahabiyuna jadi semuanya ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala kana Abi Yazidu Betul ini karena Abi Yazidu. Hah? Yang benar Abu Abu Sudah barusannya Abi ke Abu? Hah? Abi kan? Yang benar? Hah? Yang benar? Jadi ini jangan salah dipahami ya. Ini bukan satu kalimat ini. Karena abi, nah, maksudnya. Dahulu ayahku, ya, afwan ya, afwan ya, kalau ada yang, ya, ini salah baca, salah makna ya. Makanya ini, karena abi, makanya tadi tak baca langsung, karena abi Yazidu. Ya ini siapa? Yaitu Yazid. Ya, ya Abu Yazid subhanallah nih ya sahabat ini ya dia ayahnya Yazid tapi dia juga kunyahnya Abu Yazid <laughs> ya abahnya Yazid kan nama bapaknya Yazid tapi dia juga anaknya tadi kunyahnya Abu Yazid ya seakan-akan bapak ini anaknya dari Abu Yazid ini Ya subhanallah. Jadi ini kebiasaan ulama ya. Kebiasaan salaf juga. Ya. Mereka sebagian banyak sama namanya dengan nama-nama kakeknya, dengan nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat. Kenapa? Karena ingin tadi. Salah satunya ingin memiliki anak yang hidup sebagaimana hidupnya para nabi memiliki anak yang mempunyai perilaku sebagaimana perilaku para nabi dan para sahabat Allah taala alam bisawab dahulu abi dahulu ayahku yaitu Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rojulin fil masjid ayahku yang Yazid dia dahulu mengeluarkan uang ya dana nirni bukan dinar-dinar mengeluarkan uang ya berupa dinar-dinar atau beberapa dinar ya yatasaddaqu biha maka apa nih maksudnya dia mengeluarkan dinar-dinar tadi untuk bersedekah dengannya ya jadi melakukan dinar untuk bersodakoh. Fawadahha inda rojulin. Maka dia menitipkannya kepada seorang laki-laki. Fil masjid ya. Di dalam masjid. Ini tidak dijelaskan apakah masjid Nabi atau masjid yang lainnya. Allah Ta'ala bisawab. Faji itu maka rupanya siapa nih? Faji itu nih siapa? Ma'an ya. Jadi dia ini menceritakan ayahnya ya. Dahulu ayahku mengeluarkan duit diunjuknya lon laki-lakian di masjid ya. Kemudian aku datang. Jadi aku datang nih maksudnya melihat ya. Melihat faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka nah, aku datang. Kemudian aku mengambilnya. Ya. Jadi dia ya di sini diberikan oleh laki-laki tadi karena mungkin dia ini termasuk orang yang berhak juga mendapatkan sedekah. Ya. Nanti kita jelaskan ya gimana kaifiahnya tadi. Fa'ataituhu biha Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Fataituhu biha maka aku pun membawanya ya bawa uang tadi ya membawanya kepada ayahnya tadi fataituhu biha maka aku pun membawa kepada ayahku uang tadi atau dananya tadi beberapa dinar tadi faqala Ya, siapa di sini berkata ayahnya ya. Ya. Sini ayahnya ingatkan siapa tadi ayahnya tadi? Yazid ya. Faqala wallahi kata dia. Ma iyyaka Ayahnya berkata, "Wallahi demi Allah," kata ayahnya. "Bukan kamu yang aku inginkan." Maksudnya, bukan kamu yang ingin aku berikan sedekah, ya merasa berhak si ma'am tadi fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku pun mendebatnya mengajaknya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kami ya kami ayahnya tadi bawa uang berapa dinar kemudian ditaruh ke seorang laki-laki. Kemudian simaan tadi, anaknya tadi, ya, dia mengambil dari tadi dan orang tadi pun mengasihkannya mungkin karena dia berhak mendapatkannya ya. Kemudian dibawanya pulang simaan ini. Ditampaikannya pulang duitnya nih, duitnya Abina, ya. Duitnya Abi, aku yang ambil. Aku yang dikasihkan. Marah abinya. Demi Allah bukan kamu yang ingin aku kasihkan kata dia. Sebenarnya aku ingin mengasihkan kepada fukara yang lainnya. Kepada kaum miskin yang lainnya. Maka tidak terima Yazid tadi ya. Aiman tadi. Ini didebatlah pada Rasulullah SAW. Lalu gimana akhirnya? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda <clears throat> laka ma nawaita ya yazidu walaka ma akhadta ya ma'nu ya ini kalau bahasa Arab tidak dibaca ya ya yazidu ya kita supaya mempermudah ya bagi orang yang mau belajar bahasa Arab jadi mempermudah nanti belajar bahasa Arab ini kalau kita baca nanti depan ulama depan depan masyayikh atau depan tulab ilmi ya yazidu ini mungkin ketawa semua ya tidak apa-apa ini sebagai pembelajaran. <clears throat> Tapi ini juga hati-hati ya. Kalau kita membacakan penuh Arab jangan dikasih harokat akhirannya. Karena orang Arab sudah paham. Cuma kita yang belum paham ya. Cuma kita yang belum paham apakah Yazidu, Yazidi, apakah Yazida. Allah taala misawab Namun juga perlu diketahui juga tidak semua orang Arab paham mi'rab ya. Tidak semua orang paham irob tapi mereka paham. Ya. Paham ini sebutkan domah atau fathah nanti. Allah taala bisawab. laka lakama nawaita ya Yazid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau atau bagimu apa yang kau niatkan wahai Yazid?" Jadi maksudnya apa? Niatmu untuk bersedekah tadi sudah sampai. Ya, sudah sampai niatnya tadi. Dan dia akan mendapatkan pahala ya, sesuai dengan niatnya tadi. Ya, makanya ini perlu kita perhatikan dan juga perlu kita ingatkan bahwasanya niat ini mempengaruhi amalan ya niat ini mempengaruhi alam amalan. Ya berkata ulama rubba amalin saghirin tu'azzimuhu biniyah. Ya. Boleh jadi amalan kecil tadi bisa jadi besar ya dikarenakan niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu ya. Dan boleh jadi pula amalan yang besar tadi menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya. Jadi dia telah mendapatkan niatnya. Ya, Yazid tadi telah mendapatkan niatnya. Lalu Ma'andri gimana? Apakah dikembalikan uangnya? Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan bagimu apa yang telah engkau ambil. Rawahul Bukhari. Di sini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Sahih Al-Bukhari. Kitab yang sahih setelah Al-Quran apa? Kitab yang sahih setelah Al-Quran Kitab Sahih Al-Bukhari ya Ini ulama Sepakat ya Kitab yang sahih setelah Al-Quran Ini Al-Bukhari Kemudian Al-Imam Muslim Tetapi Perselisian di antara ulama apakah yang paling bagus ya kitab Bukhari atau Muslim itu jadi persisian ya dan kita akan mungkin membahasnya nanti di lain bidang lainnya di kitab Al-Mustalah Al-Hadis insyaallah Asyarh qala Al-Utsaimin qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala hadal hadis الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن ابن يزيد وأبيه رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد Bahwasanya hadis ini disebutkan oleh muallif, saya muallifnya ini Al-Imam An-Nawawi. Dalam kisah Ma'an ini Yazid, ya. Ma'an anaknya Yazid. Ma'an maksudnya anaknya Yazid dan ayahnya siapa Yazid tadi ya? Maksudnya Ma'an Ma'an tadi dan ayahnya. Bahwasanya ayahnya ya yang bernama Yazid dia melakukan darahim. Ya di sini disebutkan darahim ya. Ya tapi tidak apa ini untuk kiasan aja berupa maksudnya uang ya. Ya. Berupa uang. Kalau sebutkan ulama masalah fikih kitab zakat satu dinar ini berapa gram emas ini 4,25 gram emas ya ini dinar kalau dinar tuh ya intinya tuh emas uang dinar tuh intinya berapa gram emas gitu nah ada yang mengatakan 4,4 tapi yang roji 4,25 gram emas ini satu dinar Adapun perak ya ini disebut dirham. Ya. Satu dirham sebesar 2,975 gram. Ya. Ini bagus juga ditulis ini. Jadi nanti kalau mau bayar zakat kembali kepada kedua ini. Ya, satu dinar ya. Satu dinar ini 4,25 gram emas. Ya, ya satu dinar 4,25 gram emas Ada pun satu dirham 2,975 gram apa? P perak ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan zakat ya, seorang ya, yang memiliki uang sebesar 20 dinar ya di zaman ini. jika dia memiliki uang 20 ya dinar maka dia wajib zakat sudah wajib baginya zakat apabila telah sampai nisabnya tadi dan juga telah mencapai satu tahun dia simpan uang tadi sebesar 20 dinar ya 20 dinar berapa? 1 satu dinar tadi 4,25 ya. Berarti 4,25 kali 20 sama dengan berapa? 85 gram. Ini sepakatan ulama ya. Bahwasanya ketika dia memiliki 85 gram emas maka wajib baginya untuk bayar zakat setelah sampai haulnya. Ya. Dan juga kalau dinar, eh kalau dirham ini kalau dia memiliki 200 dirham. Ya. 200 dirham. Ya. Satu dirham berapa tadi? 2,975. Ya. Satu dirham 2,975 gram. Ya. Nah, kalau dia memiliki 200 dirham tadi, wajib baginya zakat. Disimpan misalnya 200 sebesar ya 2,975 dikali 200 sama dengan berapa? 595 gram. Ya, sudah ini kesempatan ini. 595 gram perak ya. Kalau dia punya uang 5 kalau punya dia punya perak 595 gram wajib bagi zakat. Dan yang roji, ya, ketika seseorang mempunyai uang ya, punya uang, ini dikiaskan ke emas atau ke perak, ya, Hah? Iya. Jadi kata ulama yang roji dikiaskan kepada akolun isabain, yang paling kecil ya berapa misalnya perak murah 595 ya kali berapa ribu ya kali berapa ribu berapa sekarang perak ya dikalikan 595 nah ketika dia mempunyai uang tadi anggap misalnya perak ya sebesar 10 ribu ya ya anggap misalnya perak 10 ribu segram ya berarti ketika dia mempunyai 595 gram berarti berapa dia uangnya berapa tadi sekitar 5 5 jutaan ya atau 5 juta 6 juta ya 5 juta 975 tadi Hai, 5 juta 950 nah ketika dia yang punya uang 5 juta 950 ribu tadi sampai setahun maka dia wajib zakat ya Dan ini kata ulama lebih berhati-hati kalau yang lebih kecil tadi diambilnya kenapa kalau besar diambilnya dia masih berleha-leha nanti akhirnya ya kan bisa aja nanti hisapnya emas padahal kalau hitung karat dia masuk ya ini emasan sedekah atau zakat wajib ya paham ya jadi kata Syekh Utsaimin tadi kita kembali bahwasanya ayah tadi mengeluarkan uang ya kepada seorang laki-laki dalam masjid liyatasaddaqa biha 'alal fuqara untuk bersedekah kepada para fakir ya para fakir miskin fajaa ibnuhu ma'an fa maka datang anaknya dan dia pun mengambilnya kata Syekh Utsaimin rubbama yakunu dzalika ar-rajulu alladhi wukila fiha lam ya'lam annahu ibnu Yazid boleh jadi kata saya Utsaimin laki-laki tadi yang diwakilkan tadi untuk menyalurkan sedekahnya Yazid tadi ini tidak mengetahui bahwasanya yang datang tadi anaknya Yazid. Ya. Tidak tahu. Jadi dia datang ya. Saya minta sedekah misalnya kan kayak gitu. Udah dikasih. Wayahtamil annahu a'tahu li'annahu minal mustahiqin. Dan boleh jadi juga bisa jadi kemungkinannya bahwasanya dia memberinya karena dia tahu bahwasanya man ini memang orang fakir ya yang berhak juga mendapatkan sedekah. Ini ada ihtimal-ihtimal yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Fabalagha abahu Yazid Kemudian dia menyampaikannya kepada ayahnya tadi siapa namanya? Yazid ya. Faqala ya. Ma iya ka tuh ya. Dan seterusnya. bukan kamu yang ingin aku kasihkan dan seterusnya mewajib Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyebut faqauluhu sallallahu alaihi wasallam ya paragraf di bawahnya laka ya Yazid manawaita ini ya maksudnya maksudnya bagimu wahai Yazid apa yang telah kau niatkan ya jadi kalau seseorang berniat ya pasti dia akan mendapatkan niatnya tadi ya ya dulu ala annal a'mal niat ini menunjukkan bahwasanya amalan itu ya dengan niat ya semua amalan pasti dengan niat. Ya sudah kita bahas ya dahulu kala ya. Pembahasan hadis yang pertama bahwasanya dia mau amalan baik kah? Mau amalan jelek? Mau amalan wajib? Mau amalan sunnah? Mau amalan halal? Mau amalan yang haram? Dan seterusnya dari amal-amalan ini yang membedakannya bah niatnya tadi innamal a'malu binniyat wa anal insana idza nawal khaira hasala lahu wa in kana yazid lam yanwi an ayya khuda hadhihi ad-darahima ibnahu ya atau ibnuhu bahwasanya seorang manusia tadi ya dia ketika dia meniatkan kebaikan ya, meniatkan suatu amalan yang baik, maka pasti dia akan mendapatkan niatnya tadi, pahala dari niat amalan kebaikan yang dia lakukan. Walaupun kata Syekh Utsaimin, Yazid tadi tidak meniatkan bahwasanya yang bakal mengambilnya tadi anaknya yang bakal mengambil uang ini adalah anaknya ya lakinnahu akhadaha akan tetapi ya dia yang mengambilnya ya kebalikan bahwasanya dia punya niat tadi tapi niatnya berkebalikan ya tapi apa hasilnya tadi berkebalikan dari niatnya. Ya. Dia ini pengen punya niat ngasihkan kepada fukara selain anaknya. Akan tapi hasilnya kebalikannya. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laka ya yazid manawaita. Ya, Yazid mendapatkan apa yang diniatkannya. Lakinnau akhadaha wa ibnuhu minal mustahiqin fasarat lahu walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laka ya ma'nu ma akhadta. Tetapi anaknya yang mengambilnya, mengambil uang tadi. Dan anaknya termasuk dari orang-orang yang berhak mendapatkannya maka menjadilah dinar tadi untuknya. <clears throat> Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <clears throat> Laka ya ma'nu ma'akhadta. Fadal mah. kita ringkas di sini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Taimin di sini bahwasanya juga dalam hadis yang lain ya sebutkan ulama bahwasanya seorang laki-laki dia juga ingin bersedekah dan dia menyangka orang yang akan diberikan zakat tadi adalah orang yang kaya adalah orang yang berhak ya jadi sedekah tadi ini diberikan terutama zakat fitrah ini diberikan kepada mustahikin ya ada berapa mustahikin ada berapa 8 orang ya sebutkan dalam Al-Qur'an nah maksudnya ini orang ini memberikan kepada mustahikin tadi Misalnya orang yang fakir atau miskin, dia kira ini orang yang berhak, ya. Tetapi, ya, dia mengasihkan kepada orang yang kaya. Orang kaya berhak tidak mendapat zakat. Hmm? Orang kaya berhak tidak mendapat zakat. Orang kaya zakat wajib loh. Berhak tidak. Orang kaya Hah? Orang kaya ya tidak berhak ya. Kecualikan dia misalnya orang yang berjihad fisabilillah atau ibnu sabil atau dia pembagi zakat dan seterusnya kecualikan. Tapi kalau orang zakat yang tidak termasuk delapan golongan tadi ya maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Kenapa? Karena dia terbentur oleh dua golongan yang pertama, fakir dan miskin. Fakir miskin ini lawannya apa? Orang kaya. Ya. Jadi orang zakat nih tidak berhak dia mendapatkan zakat. Nah, tiba-tiba orang ini mengasihkan zakatnya kepada orang kaya. Ya. Maka Kata ulama bahwasanya zakatnya di sini zakatnya sah dan makbulah dan dia telah bebas dari kewajibannya ini membayar zakat. Kenapa? Kenapa dia bebas? Kenapa sah zakatnya? Karena dia meniatkannya untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya, dia meniatkannya pada yang berhak menerimanya. Tapi ternyata dia apa? Hasilnya berlawanan dari niatnya tadi. Maka dia pun apa? Diterima zakatnya tadi. Sah zakatnya tadi karena kan niatnya tadi. Nah, menjadi pertanyaan, jikalau dia meniatkannya kepada orang kaya sah enggak? Hah? Ya, tidak sah ya. Kenapa dia langsung meniatkannya memang? Adapun ini ya, mungkin karena dia pertama jahil di kota tadi, tidak mengetahui siapa yang kaya, siapa yang miskin, atau juga seperti di dalam hadis, dia memberikannya di malam hari. Tidak tahu ini kah ini orang kaya atau ini orang miskin? Tapi dia lihat bajunya ini kayak orang miskin, kelakuannya kayak orang miskin, padahal orang kaya ya. Allah Ta'ala misal ya Ya bisa jadi tadi. Yang penting dengan niat tadi dia telah sampai sudah niatnya. Ya, dikarenakan hadis tadi. Laka ya yazidu manawaita atau laka manawaita ya yazid. Dan juga pemisahan yang lain ya. Kalau seseorang ingin mewakafkan rumahnya ya, dia ingin mewakafkan rumahnya, misalnya rumah yang besar. Saya ingin wakafkan rumahku yang besar ini, ya. Ya, saya ingin mewakafkan rumahku yang besar ini, menunjuk karya yang besar. Tapi lisannya tadi salah, ya. Saya wakafkan rumahku yang kecil ini. Ya, padahal dia niatnya besar, menunjukkan yang besar, ya. Ya, salah lisan, tapi niatnya itu apa? Niatnya tadi yang besar ya. Rumahnya mungkin bersampingan, ini yang kecil, ini yang besar, ya. Saya ingin, kata dia, saya ingin mewakafkan di niatnya. Ingin mewakafkan niat yang besar. Ya, rumah yang besar niatnya. Ya. Tetapi di lisannya tersambat, kesalah lisan, kesalah ucapan. Aku ingin mewakafkan rumah yang kecil, tapi menunjukkan besar atau sebaliknya. Dia ingin mewakafkan rumah yang kecil, ya tapi menunjuknya ah, tapi lisannya mengatakan aku ingin mewakafkan rumah yang besar sambil menunjuk ke rumah yang besar tahu ya intinya kesalahan ucapan tadi maka apa maka dia juga mendapatkan apa kata Syekh Taimin dia juga mendapatkan apa yang dia niatkan karena kesalahan lisannya tadi walaupun dia salah dalam mengucapkannya Ya. Dan juga kata Syaikh Zaimin, ya, jika dia ingin menceraikan istrinya, ya, tapi menceraikan istrinya ini dengan ada kaitnya, ada syaratnya, ya, ya, misalnya dia ingin menceraikan istrinya, ya, maksudnya menceraikan di sini Mentara istrinya menceraikan bajunya saja misalnya. Ataupun dia ingin menceraikan istrinya ketika dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Ya. Ataupun juga dia ingin menceraikan istrinya tadi, ya. Dengan istrinya tadi dengan syarat ya istrinya tadi pulang ke rumah ayahnya ya jadi dia pun mengucapkan anti tolik ya bahwasanya kamu wah istriku aku ceraikan nah kata ulama kalau dia cuma mengucapkan ini tapi di niatnya tadi yang saya ceraikan cuma bajunya saja ya ada ya orang ya benci sama bajunya ya Tak senang baju ini. Maksud cerai di sini apa? Aku tak senang bajumu ini. Ya. Maka ini kata ulama tidak masuk. dari dihitung cerai. Karena yang dia masukkan di niatnya tadi apa? Baju. Ataupun juga tadi yang kedua. Dia aku ceraikan. Ya. Dengan syarat. Kalau dia keluar rumah tanpa izin. Ya. Jadi kalau dia tidak keluar rumah berarti apa? Tidak akan terjadi perceraian ya. Adapun yang ketiga juga dia kuceraikan jika dia balik ke rumah ayahnya, balik sendiri ke rumah ayahnya, ke rumah orang tuanya, ke rumah abahnya, ke rumah kuitannya, balik sendiri. Maka kata ulama, orang di sini tidak jatuh talak, tidak jatuh cerai, perceraian. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat tadi. Ya. Ini contoh yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua ya, jadi ingatkan tadi niat tadi akan diganjar akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya ya sesuai dengan apa yang diniatkannya ya tergantung jenis amalannya ya jika dia niatnya baik, baik. Jika niatnya jelek, jelek. Jika niatnya wajib, wajib dapatnya. Jika niatnya sunnah, sunnah dapatnya. Jika niatnya halal, halal. Jika niatnya haram, haram. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua kata saya Taimin, bahwasanya seorang manusia itu boleh dia bersodakoh boleh dia memberikan zakat kepada siapa? Kepada anaknya. Ulama kepada keluarganya. Ya. Kepada keluarganya. dan di sini juga disebutkan ya dalam hadis Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ya. Di sini disebutkan bahwasanya istrinya Abdullah bin Mas'ud ini orang kaya. Ya. Sedangkan Abdullahnya orang termasuk ya orang yang berhak mendapatkan zakat ya, seorang miskin atau orang fakir. Nah, istrinya ini ingin mengeluarkan apa? Zakat. Jadi ada ya istri yang kaya dibandingkan suami ya. Ya jangan, makanya jangan heran kalau ada istri yang kaya dibandingkan suami. Ini sejak zaman dahulu ya. Sudah ada ini hadisnya. Maka ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dahulu menyerukan untuk sering-sering berzakat kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka Zainab ya Zainab ini istrinya siapa tadi Abdullah bin Mas'ud ingin bersodakoh ya bersodakoh dari hartanya tadi. Dan di sini ya Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud sendiri pun dia ini adalah termasuk orang yang fakir. Ya. Intinya tuh nggak tahu gimana ceritanya jelas bertentangan akhirnya. Ya, istri sama Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata istrinya, "Faqalat la, aku tidak akan maksudnya mengasihkan ke kamu, maksudnya suamiku ini Abdullah bin Mas'ud sampai aku bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya maksudnya kata Abdullah Masud aku gin pantas mendapatkan zakatmu maksudnya gitu bahasa anunya ya fasalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Zainab pun bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi apa yang betul siapa Abdullah Masud Sodak Abdullah. Betul Abdullah tadi. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqati bihi alaihim. Ya, suamimu, anakmu ini lebih berhak untuk engkau berikan sedekah kepada mereka. Ya. diboleh ya. Boleh bersedekah kepada siapa tadi? suami dan eh, anaknya ya. Ya subhanallah ini ya. Bukan cuma cerita sekarang ya, istri kaya ataupun kebalikannya. Dan juga di sini kata Syekh Utsaimin, di sini ada syaratnya juga ketika seorang ayah memberikan sedekah atau zakat kepada anaknya. Bahwasanya boleh dia memberikan zakat kepada anaknya tadi dengan syarat dia tidak meniatkan dengannya tadi untuk menggugurkan kewajibannya. Ya, kewajibannya apa? Membayar atau menunaikan nafkahnya. Memberikan nafkah kepada anaknya. Jadi daripada aku repot-repot memberikan nafkah setiap hari nah, nah sudah ambil zakatku. Ya. Ya, Ambil zakat kunah sudah. Sana setahun. Ya kan? Saya repot. Jadi ini kata ulama tidak boleh. Tidak boleh kalau niatnya ini. Kalau niatannya tadi ini untuk menggugurkan kewajiban nafkahnya. Ya. Jadi di sini disebutkan Syaikhul temin jikalau seorang manusia yang dia memiliki zakat kemudian ingin memberikan kepada anaknya agar anaknya nanti tidak lagi meminta bu pak nafkahnya seribu setiap hari misalnya ya kan seribu kan langsung setahun langsungnya ini zakatnya pas keluar zakatnya ya ini tidak boleh kata Syekh Utsaimin fahada la maka zakatnya tadi tidak sah kalau niatannya tadi seperti ini ya kalau niatannya tadi seperti ini Kenapa? Karena anaknya tadi masih tanggungannya ya. Anaknya tadi masih tanggungannya. Dan dia meniatkan tadi untuk menghilangkan tanggung jawabnya tadi. Sehingga dibayar zakat saja. Jadi kalau dapat anakku nafkah dapat jua, zakat dapat jua, double jadinya misalnya. Ya. Misalnya ini. Maka ini kata Syekh Utsaimin kalau niatannya seperti ini maka tidak sah ya li'anna arada bil i'ta ayus kita wajiba nafaqatihi karena dia ingin memberikan zakat untuk menggugurkan kewajibannya tadi ya ini tidak boleh dan boleh juga kata Syekh Utsaimin memberikan zakat ya misalnya kita punya keluarga yang punya utang anak istri dan seterusnya punya utang dan kita memberikan zakat padanya agar dia membayar utangnya, maka ini boleh juga ya. Enggak juga kata Syekh Al Utsaimin rahimahullah taala ya dengan niatan dari apa? Tidak menggurukan kewajiban yang lainnya ya. Zakat wajib juga, nafkah wajib juga. Jangan sampai zakat menutupi nafkah atau nafkah menutupi zakat. Ya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahaqqu man tasaddaqat bihi." ya mereka adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Jadi kalau kita ya ingin bersedekah berdasarkan hadis ini, maka cari dulu saudara-saudara kita yang berhak. Ya, anak, istri, sepupu, kakek dan seterusnya, ya. Yang mereka lebih berhak. Tidak ada baru kerabat, tetangga, sahabat dan seterusnya. Tidak ada lagi baru keluar.